Bismillahirrahmanirrahim. Mahat Minhajul Asa menyajikan audio muhadharah pembuka ketiga yang berjudul Agungnya Perjalanan Menuntut Ilmu, Keutamaan Majelis Ulama dan Adab di dalamnya. Disampaikan oleh Ustadz Abu Usman Karisman Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember, Jawa Timur, Indonesia. Indonesia, Indonesia yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى wa وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadarah masyayikh ahlus sunnah. Di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa ucapan para ulama ahlus sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama dan yang ketiga insya Allah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia. Dimulai dari at-taibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abidun, orang-orang yang beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-saihun, as-saihun ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa, ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-saihun. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di As-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-saihun kata beliau was sahih annal murad bis siyahah as-safaru fil qurubat yang benar yang dimaksud dengan as-siyahah orang-orang yang melakukan siyahah atau as-saihun melakukan pengembaraan perjalanan as-safaru fil kurubat. Orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal haji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wasilatil aqarib wa nahwi dalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini dan menyambung hubungan kekerabatan tali silaturahim dan semisalnya jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 112 as-saihun orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad. Menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmuk fatawa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majlis ilmu Begitu berharganya majelis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majelis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang kau dapatkan dari majelis ilmu tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih asyahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama ahlus sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala Beliau menyatakan man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Man arada barang siapa yang ingin an yanzura melihat ila majalisil anbiya kepada majlis-majlis para nabi fal falyanzur ila majalisil ulama maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya. Kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li alla yasma'a waqa'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau. Dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim idjaahu unasun faqalu Man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala Qala ahsanuhum khuluqa Dari Usamah bin Syarik Semoga Allah meridainya Beliau berkata Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina tayir, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung saking tenangnya tidak bergerak tidak menggerakkan kepala ka'annama ala ru'usina tayir, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun. Di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idja'ahu unasun faqalu. Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala. Siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sohihnya dan juga disohihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sohih At-Targhib menunjukkan adab di majelis ilmunya Nabi para sahabat begitu tenangnya sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung karena saking tenangnya tidak bergerak tidak berisik tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, "Siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling baik akhlaknya. Maka majelis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majelis para ulama ini. Semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas. Beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, "Inna haqqan 'ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah." wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang santun memiliki perasaan khasyah takut kepada Allah khusyuk dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khosyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir ucapan dari Atta bin Abi Robah bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atta bin Abi Robah. An Atta bin Abi Robah, qala dari Atta bin Abi Robah ia berkata Innar rajula la yuhaddithuni bil hadith fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad innar rajul sesungguhnya seseorang la yuhaddithuni bil hadis benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku Fa'ansitu lahu. Maka aku diam. Aku simak dengan seksama. Aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu. Seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Waqad sami'tuhu qabla an yulad padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan aku pernah dengar hadis itu dari orang lain nah tapi bagian dari bentuk ikram pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain Mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab menyimak dengan seksama. Ucapan Atta bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita ada satu ayat yang saya sampaikan surah At-Taubah ayat 112 dan satu hadis hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majelis ilmu. Hadis Usama bin Syarik mengingatkan kita bagaimana di majelisnya Nabi dan para sahabat. Sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة